Yu'allimun nas ala qadri Ukulihi Ngomongi wongi sesuai dengan kadar IQ-nya. Kemampuan otaknya, daya pikirnya sapiro. Lah ini bucang ini ini kita tak kata-kata model ngono itu apa yo ya nyanda. Wong ruwe ku rondo royal. Rambutan. Ngono-ngono itu. ngapun ten bung ya, pun pun pun kaget soalnya yang ternyata ternyata ini. Embo. Jangan pernah mencoba untuk putus asa, tapi juga jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba. Wong hidup ini harus selalu berikhtiar, berikhtiar dan berikhtiar. Kegagalan itu merupakan awal kebangkitan dan merupakan pintu dari kesuksesan. Orang-orang yang sukses itu semuanya pernah gagal. Albert Einstein hmm. menemukan listrik itu setelah 999 kali gagal dalam percobaan Wong sukses roto-roto ngono abeh. Anggitmu nah, terus moro-moro cling jadi wong sukses. Hmm, hmm. Lah kok nyimut. Semuanya pasti penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Enggak terus simsalabim abrakadabra. Semuanya perlu tahapan. Makanya bangun masjid mulai 2001 sampai 2015. Di antara politiknya yang gawe pengajian, terus penggalangan dana. ke masjid ini. Iki mulai 2001 sampai 2015, berarti 14 tahun. Cora aku yo isin. Lu wong e gagah-gagah ngene apa maneh pamonge seragam kabeh ini. ini. bangun masjid tuh sampai 15 tahun lho saiki kaur-kauri bengkoke ganjaran kuwi dilong sak petak sak petak sak petak ayo ya cepet dadi ora ngira dadi melarat bro tambah barokah ya nek ora metu sedekah ini sampean dadi ula dikalungno sampean Pak Lurah ya jengguyu ya kudu nyontoni Pak Lurah Ngoten Pak Lurah trike ngono sampean dadi kepala desa dadi pemimpin ora mek nang donya tok rugi dadi pemimpin nang donya tok termasuk dadi pemimpin mimpin wong sak keplak eh kok keplak iya bener eh keplak ndasmu wong sak keplak sari iso mlebu swarga sing mimpin Pak Lurah Eh, tapi oleh nyumbang kanggo masjid, kanggo pesantren, ngono-ngono kuwi. cocok bu kurang mantep cocok mana lo cocok buatan bu ngandel tapi ya rugi no walu rata di kepala menunggunin donya top jadi pimpinan yang masih isan donya akhirat no mulane eh sayo panitia nang keliling Bapak gak mau aku dibisi kok ngemis kok asline nah, ini iku ya sungkan apa ya biar meneh biasa nih mau dongane ulan iki Allahumma sholli ala Muhammad sing ra jomek mangap-mangap ono tulisan kawedi ora ketok hmm? muka muga sedaya diparingi sabar karo panitiane persiapan mangke keliling oh, wis to lho kok lonjor tok ngene liyane ndi Tarung. Allahumma barik lana fi salawat Salli Ala hamada Salli والآن malih donga Allahumma ya Allahumma barik lana wa sya'bana wa ditambahi siiran kaya sabene ojo tupeh melarat banjur ora eh, mbuh ra nyaut kok lah nek at yang burine at kabeh ya ini ngono ayo ojo tupeh melarat banjur ora wonten mboten tiang melarat sing ora salat wong itu kok ya yang ngadek sedilok pengen roh prejeng kan yang uang sing nyonyor donya akhirat yang menunggu aku kirim salam nih tonggo musim model wis melarat ora sholat kon terus no kon terus wis pengen nyenyek donya akhirat kon terus kelakuan wis non donya ora gablek apa apa no akhirat yo nyonyor wis bisa ben aku tiarani kus romongan cekaten aku nek wani kaya aku. Kene iki ora wedi apa-apa. Ngapa dimusuhi wong ra salat kok wedi? Tapi khusus wong kene tok. <coughs> Wong melarat kok ora salat uripe mestiku. Ben banter wonge ben krumu Misuh gak yo wis dipisuhi wong ra salat ora ngira mandi. Wong melarat kok ora salat uripe mesti ku kapok. Ayo salawat. Sholli ala hamada sholli Ayo salawat sing banter. qada yuk disambung donga Allahumma Hirajaba Allahumma amin ya Allah istiqamah ya Allah wa sya'bana aja tupe suke banjur do semu ana ora wong suke sing semuke pabrike wong kene penyakit wong suge ngono kuwi terus sombong ngandel-ngandel ngandalno kekayaane mlaku wae seje kon kumpulan karo sing melarat-melarat mah ndak ketularan kere Ojo tupe suke banjur dok Pondoiku mung nyile besok bakalmu Mule ora melu duwe kok Ora melu duwe Bondomu sing temen temenanan iku sing mbok nggo nganti ama sing mbok pangan mlebu weteng entek-entekane mlebu wis Harus yang buat sedekah noin resmi wa jenengan. Liane niku urung karuan wa jenengan. Tak iki sing buat tumbuh tumbuh sawahmu pirang-pirang kedok urung karuan wa mu. Musaman mati yo diwaris anakmu. kateng urung sampai diwaris anakmu is kedisian buat dol. Kamu di duit 10 juta urung karuan duitmu. Eh, Bar ini kau tekanu mau sus buntu. Duitnya dokter wih. Lha sing mbok lebono kerdus, iki resmi mek mungsono akhirat mbok unduh. Ora isin mek 2000 amine banter.